Pembahasan kita pagi ini maksiat dibungkus dengan syariat yang dimaksud adalah yusamunaha bighairi Ini bahasa Nabi Memberikan nama bukan dengan namanya. Sebetulnya itu zina. Tapi mereka tidak menamakan itu zina. Sebetulnya itu judi. Tapi mereka tidak menamakan judi. Sebetulnya itu adalah penipuan. Tetapi mereka tidak menamakan sebagai penipuan. Siapa yang mengawali kelakuan seperti ini, perbuatan seperti ini? Kan jawab? Jawab. Kira-kira. Ah, Al-Yahud, Bani Israel. Yang mengawali perbuatan seperti itu. Dan hari ini, waliyadubillah, ditiru oleh kaum muslimin. Karena begitulah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tattabi'unna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalian nanti akan mengikuti Yahudi dan Nasrani Ibn Israel. Hingga ketika mereka masuk ke dalam lubang dok, lubang biawak, kalian akan ikut masuk juga. Berapa banyak perbuatan-perbuatan uh, Yahudi yang ditiru oleh kaum muslimin. Di antara perbuatan kelakuan Yahudi misalnya yashtaruna bi ayatillahi tamanan qalila menjual ayat-ayat Allah dengan harga dunia yang murah ini ditiru oleh kaum muslimin yuharrifunal kalima amma wajihi mereka merubah-rubah maksud ayat maksud ayat bukan seperti itu tapi oleh mereka dipaksa seperti itu ini pun ditiru oleh kaum muslimin makan riba berzina, berjudi dan seterusnya. Ini kelakuan dan Israel ditiru oleh kaum muslimin. Oleh karena itu Al-Quran yang jelas-jelas diturunkan untuk kaum muslimin. Tapi banyak sekali lafaz Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Berapa banyak kita baca, kita dengar dalam Al-Quran, Ya Bani Israel. Padahal Al-Quran bukan untuk mereka. Untuk kita kaum muslimin. Kenapa? Karena pelajaran yang sangat besar dari mereka. Besar sekali pelajaran yang diambil oleh kaum muslimin mestinya dari mereka. Ini salah satunya. Apa? Memberikan nama maksiat bukan dengan namanya, dibungkus dengan syariat. Kapan mereka mengawali ini? Pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu. Ketika di hari Sabtu mereka dilarang oleh Allah lewat lisan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dilarang mencari ikan. Dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Ini larangan dari Allah. Ah, mereka tidak mencari ikan di hari Sabtu karena dilarang. Ya, sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Akhirnya timbul inisiatif mereka. Nah, inilah Yahudi. Terkenal dengan inisiatif, inisiatif bu. Maka jangan pernah mengatakan Yahudi itu pintar, cerdas, salah. Yahudi tidak pintar, tidak cerdas, tapi licik. Licik ya, pintar cerdas tidak. Ya, Allah dibanding dengan para sahabat, nggak ada apa-apanya. Yahudi di hadapan para sahabat bertekuk lutut. 800 Yahudi Bani Quraidah dari habis asar sampai sebelum maghrib. Apa? Kisah ini. Eh, habis terbantai oleh para sahabat. Dari habis asar sampai menjelang maghrib. Atas keputusan saat bin Mu'ad. Selesai uh, perang Ahzab. Mereka betul-betul bertukuk lutut di hadapan para sahabat. Ah, maka hentikan ucapan kita bahwa oh, Yahudi pintar, cerdas tidak. Yang ada licik. Ya, ini salah satunya. Ya, pikiran mereka selalu ada untuk apa? Untuk ngakalin dalil. Untuk bagaimana celah berbuat maksiat atas nama syariat. Maka setelah beberapa lama mereka tidak mencari ikan di hari Sabtu karena memang dilarang oleh Allah lewat lisan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka muncul ide. Gimana caranya? Karena di hari Sabtu Allah uji ikan luar biasa banyak sekali. Banyak sekali di situ. Sementara di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sedikit sekali, hampir enggak ada. Allah yang menguji. Para sahabat selalu menghadapi ujian dari Allah dengan sami'na wa ata'na. Beda dengan Yahudi. Ah, muncul ide mereka gimana supaya Sabtu itu betul-betul tidak cari ikan, tetapi dapat ikan. Maka muncullah ide mereka Jumat sore pasang jala, pasang perangkap. Sabtu nggak cari ikan. Ahad pagi, Minggu pagi jala itu dibuka, dapat ikan banyak. Itu terjadi. Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Ya, bahkan ketika mereka memasak ikan, sempat kaget orang-orang. Karena berapa lama, mungkin berbulan-bulan atau beberapa tahun, nggak pernah makan ikan. Ini ujian. Ujian Allah berikan kepada Bani Israel, umat Nabi Musa, setelah mereka kemaksiatan demi kemaksiatan dilakukan oleh mereka. Ya, itulah Bani Israel. Semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Berbeda dengan para sahabat, semakin baik, semakin baik. Semakin nikmat, semakin nikmat. Ya. Nah, ee, eh, setelah sekian lama, setengah setelah sekian lama, maka ide satu orang dua orang ini diikuti oleh yang lain. Maka mulailah mereka berkilah dan menjadi hal yang biasa. Kan begitu maksiatnya. Kalau sudah e, banyak yang melakukan jadi biasa. Awalnya kelihatan dengkulnya malu. Ya. Lama-lama sudah banyak yang mengikuti biasa. Itulah maksiat. Maka jangan pernah membiasakan maksiat. Ya. Satu pagi waktu duha, mungkin sekitar jam tujuh setengah delapan, mereka keluar rumah dan mereka, sedikit dari mereka, mendapati rumah-rumah itu masih tutup. Padahal jam-jam segini biasanya sudah pada buka. Tempat-tempat keramaian, pasar sudah ramai. Ini masih sepi. Ada apa ini? Ya, padahal cuaca biasa tidak hujan. Maka beberapa orang dari mereka, orang-orang baik dari mereka, penasaran mengintip rumah-rumah itu. Ternyata di dalam rumah sudah tidak ada manusia. Nggak ada orangnya lagi. Yang ada apa? Kera dan babi. Kera dan babi. Tafsiran ini dibawakan oleh Ibn Abbas, oleh Ibn Kathir, ketika menafsirkan kunu kiradatan khasi'i. Jadilah kalian kera-kera. Ya, ini sebuah kisah yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu bahwa sebagian dari Yahudi yang berkilah membungkus kemaksiatan itu seolah-olah taat dirubah menjadi sesuatu yang mirip sekali dengan manusia. Mirip sekali dengan manusia, tapi bukan manusia. Sepertinya mereka taat, tapi tidak taat. Al jaza bin jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal. Sepertinya mereka taat, tapi maksiat. Sepertinya mereka manusia, tapi bukan manusia. Maka mereka dirubah oleh Allah menjadi hewan yang hampir-hampir mirip dengan manusia. Ya, bisa berjalan tegak, ya, bisa ngupas pisang, ya, kayak manusia ya. Kadang-kadang bisa ngerokok, ya. Nah, tapi bukan manusia. Kera, waliyadu Yang muda-muda jadi kera, yang tua-tua jadi babi dan tidak berketurunan. Mereka kawin, beranak, tidak. Tidak. Kira-kira tiga hari setelah itu, masih menurut tafsiran Ibn Abbas, mereka semua mati. Ya. Tentu mereka nggak makan, nggak minum. Coba tangan antum jadi tangan kera. Ya. Kira-kira doyan makan nggak? Saya kira nggak mau makan. Ini bukan tangan lagi semuanya jadi kera, jadi tentu nggak doyan makan, nggak doyan minum, mati semua. Allah takdirkan mereka tidak berketurunan. Jadi kalau kita katakan itu kera itu cucunya Yahudi, nggak tepat. Ya. Bahwa mereka saudara kera dan babi, iya. Itu diucapkan oleh Aisyah di hadapan Nabi SAW ketika ada seorang Yahudi datang kepada Nabi dan ada Aisyah di situ memberikan salam, diplesetkan Assalamualaikum. Nabi dengar, Aisyah dengar. Ah, maka dijawab oleh Aisyah, wa alaikum laknatullah, wa alaikum ghadabullah, wa wa wa ya ikhwan al kiradatal wal khanasir. Wahai saudara-saudara kera dan babi. Ah, ini oleh Nabi dikatakan cukup wa alaikum. Nabi tidak menyalahkan ucapan Aisyah bahwa orang-orang Yahudi saudaranya kera dan babi karena saudara mereka dirubah sebagiannya menjadi kera dan babi. Nah, sekarang kita bahas diri kita, kaum muslimin. Betapa kaum muslimin sesuai dengan sabda Nabi ikut-ikutan gaya Yahudi. Apa? Membungkus kemaksiatan dengan atas nama ketaatan syariat. Habib Wahid ismiha memberikan nama dengan yang bukan namanya. Kalau diputar-putar itu ya, ya persis seperti Yahudi. Gimana supaya ada celah? Kesannya taat, kesannya halal. Kalau saya pinjam uang 100 juta dengan perjanjian mengembalikannya 110 juta. Riba apa tidak? Jelas. Saya tahu, antum tahu, Orang awam tahu, pinjam 100 juta, mengembalikan 100 juta. Riba. Riba, jelas itu riba. Biar nggak riba gimana ya? Nah, ini. Ini sudah mulai celah-celah Yahudi masuk. Ya. Jangan pernah nanyakan biar nggak riba gimana. Riba ya sudah, riba tutup. Jangan pernah mengadakan satu perjanjian pinjam 100 juta, mengembalikan 110. Karena mau diputar-putar seperti apa, itulah riba. Ah, saudara-saudara kita sebagian e, diputar-putar. Saya nanya sama si Fulan yang mau minjem 100 juta. Bapak pinjam 100 juta sebetulnya buat apa? Oh, saya mau buat beli mobil. Kalau saya langsung bayar cash ke dealer 100 juta, saya nggak ada uang. Saya bisa nyicil tiap bulan 5 juta, 5 juta, 5 juta. Ya. Tapi saya nggak ada uang. Oh, gitu. Oh, bisa, bisa. Sekarang gini, Pak. Ini mobil yang mau Bapak beli yang mana? Oh, itu tuh. Semua orang tahu. Tanya di dealer, harganya 100 juta. Harganya 100 juta. Ya. Nah, mobil itu saya beli dulu Pak ya, 100 juta. Saya beli mobil 100 juta, apa salahnya? Setelah saya mobil itu milik saya, saya jual ke Bapak ya. 110 juta. Terserah saya dong mobil-mobil saya. Ya. Masuk saya nggak boleh beli 100 juta, jual 110 juta. Nah, nanti Bapak eh, bayar ke saya 110 juta tentunya, tapi sama saya saya kan baik pak, boleh nyicil. Kalau eh, dealer kurang baik nggak boleh nyicil, sama saya boleh nyicil. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta selama sekian bulan 110 juta. Halal haram. Haram halal. Gak bisa jawab. Tidak syak lagi antum lihat ini kilah Yahudi. Jelas. Kalau dia terus terang pinjam uang ke saya 100 juta untuk beli mobil, nanti mengembalikan ke saya 110, itu lebih baik. Enggak ngebohongin, Enggak kalian dalil. Walaupun jelas itu riba, haram. Tapi ini ngakal-ngakalin. Saya nanti beli dulu Pak ya mobilnya, habis punya saya saya jual ke antum. 110. Mana dalil yang dilanggar? Ya. Bagi orang yang uh, pikirannya bersih, bagi orang yang insya Allah hatinya bersih, ingin taat, dengan melihat model seperti ini sudah kelihatan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah bahwa ini haram. Itu cuma muter-muter saja. Ya. Tapi bagi orang yang penuh hawa nafsu, bagi orang yang memang uh, sudah kerjaan dia kan sulit untuk mengatakan haram, maka saya bawakan dalil. Saya salah kalau sudah ada dalil insya Allah seorang muslim ya mudah-mudahan tidak seperti Yahudi kalau sudah ada dalil ini larangan Allah ini larangan Rasulullah mudah-mudahan sami nawata ya apa dalil yang dilanggar dalam transaksi ini apa salah satu yang dilarang oleh Nabi dalam jual beli? Ketika Bilal datang kepada Nabi. Bilal mengatakan, Ya Rasul, ada orang butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Saya ambil duitnya. Lalu saya cari ke pasar. Lalu saya jual ke orang-orang tadi dengan harga lebih. Bolehkah ya Rasul? Nabi menjawab, tidak. La tabi ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Kan barang-barang itu masih di pasar milik orang. Kenapa engkau sudah bikin akal? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum kita miliki. Harap. Ya. Ah, ini menjual sesuatu yang belum dimiliki. Kan mobil itu masih di dealer, bukan milik dia, belum milik dia. Kenapa dia sudah ikat akad? Nanti kalau mobil itu sudah milik saya, nanti saya jual ke Bapak 110 juta Pak ya, ya tanda tangan. Apa ini namanya? Apa ini namanya? Akad jual beli. Ini namanya akad jual beli. Padahal mobil masih milik orang. Tidak boleh, haram. Ya. Kalau mau saya beli dulu. Udah jangan ngikat apa-apa, saya beli dulu. Pihak bank membeli mobil itu dulu 100 juta. Ah nih, saya punya mobil yang Anda maksud. Ya. Kalau nggak salah, antum pernah rasan-rasan, pernah ngomong-ngomong, pingin mobil jenis ini berani 110 uh, eh, nyicil. Ya. Ah, ini sudah ada di saya. Bapak mau? Ini baru mau mengajukan akad. Lalu orang ini jawab, iya waktu itu saya pingin sih. Tapi sekarang saya udah nggak pingin lagi. Ya, saya berubah pikiran. Ya, saya pingin beli sawah aja. Boleh marah apa enggak saya pihak banknya? Enggak boleh marah orang belum ada akad. Nah pihak bank takut ini. Ntar udah saya beli dia nggak jadi beli. Tanda tangan di depan. Inilah yang dimaksud kelakuan Yahudi. Kelakuan Yahudi ini apa? Penakut. Yahudi itu penakutnya luar biasa. Gemetar mereka di hadapan para sahabat. Berbeda dengan para sahabat pemberani. Yahudi itu penakut. Ini salah satunya penakut. Ditiru oleh, oleh kaum muslimin. Ntar kalau nggak laku gimana? Ini 10 miliar ini. Kalau nggak ada yang beli gimana? Nah, takut. Pedagang yang hebat, pedagang sejati, nggak takut. Ada barang, insya Allah, Bismillah, saya cari pembeli. Begitu bukan barang masih ada di laut, belum sampai ke pelabuhan, orang sudah suruh tanda tangan. Orang suruh tanda tangan. Ini penakut. Kan nggak boleh, barang belum ada, belum milik kita. Kenapa kita sudah bikin akad? Jangankan barang belum datang, barang belum diserahkan. Sekarang barang sudah diserahkan. Saya beli handphone, harga satu juta. Uang satu juta sudah saya serahkan. Handphone saya pegang-pegang. Lima menit kemudian saya masih ada di situ. Saya mengatakan kepada pedagang handphone, maaf bang, saya nggak jadi beli. Saya berubah pikiran. Berhak kasih abang ini menolak? Berhakkah? Wah oh, nggak bisa pak, kan sudah dibeli, sudah transaksi. Berhakkah? Tidak berhak. Islam apa sabda Nabi? Al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Jual beli itu harus ada khiyar. Apa khiyar? Memilih antara dua pilihan. Melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya. Ini khiyar. Boleh baik pembeli atau penjual. Penjual bisa juga, maaf bang, handphone itu saya nggak jadi jual Maaf bang, tanah itu, motor itu, rumah itu saya nggak jadi jual. Saya berubah pikiran. Boleh, dua-duanya boleh. Malam ya rokok selagi ah, selagi belum berpisah. Selagi masih berada dalam satu majelis. Maka oleh Nabi disebut khiyar majelis. Kan ada tiga khiyar. Ini salah satunya, khiyar majelis. Itu sudah transaksi. Sudah tukar menukar antara uang dengan barang, barang dengan barang. Selagi belum berpisah, masih boleh dibatalkan. Ini barang belum datang, masih di tengah-tengah laut. Sudah tanda tangan. Ini penakut. Nggak boleh. Nggak boleh. Lihat Abdurrahman bin Auf. Lihat Sa'ad bin Abi Waqqas. Lihat Abu Bakar, Utsman berdagang. Pemberani. Beli barang. Punya uang sekian miliar. Beli. Cari pembeli. Insya Allah. Itu berdagang sejati. Nggak kayak kita penakut ya, nyetok barang aja nggak berani ya, kasak kusuk cari pembeli. Udah ada pembeli baru telepon sononya ya, ah, nanti kirim ya atas nama saya ya. Bohong apa enggak? Bohong gimana mau berkah? Nggak boleh ya. Boleh menjual yang sudah dimiliki. Atau kalau mau jualin barang orang, dapat upah, udah terus terang aja. Ya, saya nggak jualan, saya cuma jualin barang orang. Ya, ajaran ah, kita. Oh ya butuh apa? Butuh apa? Butuh apa? Kayaknya dia punya semua. Gitu. Bahkan semboyannya kan palu gada. Nah dengar ya? Apa lu mau gua ada ya? Cok seolah dia oh punya ini punya itu. Oh motor ada, mobil ada, rumah ada. Tetapi dia nggak bilang saya calo. Tapi seolah milik dia dia pasang harga suka-suka dia, tidak boleh. Contoh menakjubkan di zaman Nabi. Nabi menyuruh seseorang sahabat untuk beli kambing, seekor kambing. Berapa uang yang Nabi berikan kepada sahabat ini? Satu dinar. Satu dinar, ini luar biasa ya. Satu dinar. Antum cari tahu sekarang, satu dinar di Antam atau di mana? Dinar emas kan? Ya, berapa kira-kira? Sekira eh, 2,9, hampir 3 gram. Berapa 3 gram itu? Saya kira sekitar 2 jutaan lebih ya. Beli kambing dapat? Dapat pas luar biasa ya. Mata uang di zaman Nabi satu dinar dapat satu kambing. Satu dinar sekarang sama dapat satu kambing. Subhanallah. 1400 tahun yang lalu. Ya, coba bandingkan dengan rupiah. Ya, 50 ribu di tahun 40-an dengan 50 ribu sekarang sama beda. Bu, oh, 40 ribu eh, tahun 50 ribu tahun 40-an bisa buat biaya nikah barangkali ya. Hmm. Sekarang naktir tiga orang aja Ketar ketir ya. Bisa enggak? Dapat enggak? Ya. Jauh sekali. Padahal belum 100 tahun. Ya, ah inilah salah satu sunnah Nabi. Nabi mengajarkan itu bukan hanya kebaikan akhirat, tapi kebaikan dunia. Diajarkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sayang kita kaum muslimin pengikut beliau, hanya sholatnya doang yang mengikuti cara Nabi. Itu pun sholatnya banyak yang bid'ah, ya. puasanya, zikirnya, wiridnya. Begitu berekonomi tidak lagi pakai cara Nabi, cara Yahudi. Lihat mata uang luar biasa, emas. Nah, kita tinggalkan emas. Kau muslimin negeri-negeri muslim nggak pakai emas lagi, dibohongi oleh Amerika. Disuruh pakai kertas, kertas bohong-bohongan, nol, nol, nol, nol, nolnya banyak berarti bohong kan? Uang di zaman Nabi nggak bohong, betul-betul dinar, emas, jadi nggak ada inflasi segala macam, nggak ada emas. Ya, Nah, dulu katanya teorinya rupiah sekian rupiah wakil dari sekian gram. Ya teori saja. Ya. Nah, kemudian sahabat ini mencari kambing. Disuruh oleh Nabi amanah e, suruh mencari seekor kambing dan diberi uang satu dinar. Nah, dapat seekor kambing. Ah, dapat dua ekor kambing karena pintar. Ya. Pintar nawar dia. Yang rata-rata satu ekor, dia dapat dua ekor. Ya, pintar nawar. Berarti pintar nawar itu tidak tercela. Ya. Banyak dari kita mencela orang yang pintar nawar. Ya. Hmm, kayak ibu-ibu nih, nawar mulu. Ya. Padahal hak berhak bagi pembeli menawar. Jadi, iya. Nah, karena Nabi butuhnya cuma satu ekor, maka yang satu ekor dia jual. Kan dua ekor, yang satu ekor dia jual. Laku berapa? Satu dinar. Laku satu dinar. Ya, berarti dia membawa pesanan Nabi yaitu seekor kambing, uang satu dinar utuh. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Ya Rasul, yang kau butuhkan satu ekor kambing kan? Nih. Ya, nah, saya dapat satu dina Enggak, dua-duanya diserahkan oleh sahabat ini. Ini amanah. Kenapa? Karena dia cuma disuruh, tidak boleh mengambil keuntungan dari sebuah perintah amanah. Saya diberi amanah eh, sebagai direktur perusahaan ini. Maka saya hanya boleh mendapat gaji saya tidak boleh mengambil keuntungan ini, itu, pengadaan ini, itu nggak boleh. Amanah yang diberikan oleh perusahaan pada saya, saya jadi direktur, gajinya sekian. Maka saya tidak boleh dapat lagi. Kecuali yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan itu, saya punya uh, kontrakan sekian pintu misalnya, itu lain lagi. Ini ada hubungannya dengan uh, perusahaan itu. Pengadaan ini itu saya dapat ini. Nah, lihat. Ya. Nah, maka ini sebagai dalil bahwa jangan mencari lebihan dari sebuah perintah. Kalau upah ya sudah upah. Gitu. Kalau mau minta uh, izin. Apakah saya diizinkan untuk menaikkan barang ini dari Anda kan eh, uh, 10 juta? Saya naikkan nanti lebihnya buat saya, boleh apa tidak? Kalau yang punya barang bilang boleh, halal. Kalau yang punya barang bilang mengatakan jangan, nggak boleh, maka haram. Tidak boleh, kita harus amanah. Karena yang berhak menentukan harga barang adalah penjual. Bukan calon, bukan perantara. Perantara hanya berhak untuk mencari. Ayo. Ya. Ini dibungkus Contoh lain yang juga merupakan hilah Yahudi e, maksiat dibungkus syariat. Ada satu lembaga atau bank yang menamakan dirinya syariah. Karena bank kami ini bank syariah, maka kami tidak mengenal bunga. Kami tidak mengenal riba. Gitu. Kalau bank-bank lain, lembaga lain itu riba. Pinjam 100 juta, kembali 110, 105. Kami tidak. Kami tidak mengenal itu. Kami pakai sistem bagi hasil. Apa istilahnya? Ah, mudoroba. Istilah yang hak, istilah yang dipakai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mudoroba bagi hasil. Bank-bank lain, lembaga lain meminjamkan uang ke orang-orang, misalnya 100 juta, kemudian buat usaha, ah, silahkan buat usaha saja. Ah, nanti eh, mengembalikannya 110 juta, 105 juta, dicicil per bulannya 6 eh, juta, 6 juta, 6 juta, 6 juta selama sekian bulan pas menjadi 110 juta. Itu riba. Kata yayasan ini, kata lembaga ini lembaga kami lembaga syariah. Maka tidak mengenal riba, tidak mengenal bunga, tapi bagi hasil. Jadi gimana Pak bagi hasilnya? Begini. Uang Bapak butuh berapa tadi? 100 juta. Ah, silahkan. Uang 100 juta Bapak bawa pulang. Silahkan buat usaha apa? Apa usaha konveksi, jual beli komputer, handphone. Nanti bagi hasil Pak, udah ada riba, nggak ada bunga. Bagi, hasilnya gimana Pak? Kan dia orang awam nggak tahu. Ini udah keputusan dari lembaga uh, syariah ini dengan fatwa ini, fatwa ini. Bagi hasilnya begini. Nanti bagi hasilnya Bapak setor ke kami tiap bulan 6 juta. Tiap bulan 6 juta, 6 juta. Ini bagi hasil, Pak. Ya, ini bagi hasil, Pak. Kalau yang orang-orang itu riba, bunga ini bagi hasil. Ya, selama sekian bulan dihitung-hitung 110 juta juga. Ya, malah bisa 111, 112. Apa bedanya dengan yang tadi? Yusamuna habibu irismiha. Diberi nama dengan yang bukan namanya. Apa bedanya sama contoh pertama tadi? Gak ada bedanya. Mana bedanya? Sama saja. Ya, Orang setor tiap bulan 6 juta. Eh, kalau mau bagi hasil sesuai dengan syariat Nabi Mudoroba, begini. Jadi uang 100 juta diserahkan untuk usaha apa saja terserah. Nanti bagi hasilnya berapa? 50-50 misalnya. Bisa 60-40 tergantung keadaan. Nah, misalnya kondisi normal 50-50. Pihak lembaga kami 50 persen, anda sebagai pengusaha yang kami modalin 50%. Bulan pertama mungkin belum ada untung. Ya kan? Kan buat persiapan ini itu ini itu ya. Oh, cari lokasi ini itu. Bah, kita mulai bagi hasil bulan kedua. Di bulan kedua, Bapak punya untung berapa? Misalnya Bapak punya untung 6 juta, maka Bapak 3 juta, kami 3 juta. Begitu. Itu baru bagi hasil yang syar'i. Bulan ketiga untung 10 juta. Maka bapak 5 juta, kami 5 juta. Bulan keempat rugi 30 juta. Maka maka uang kami, uang bank kami tinggal tinggal 70, bukan 100 juta lagi. Nanti kalau kita bubaran, ya Bapak mengembalikan 70 bukan 100. Bulan kelima bangkrut habis ludes karena ada gempa bumi misalnya. Maka habis. Bapak nggak punya utang kepada kami, kami nggak punya apa-apa di tempat Bapak. Kalau ada bank seperti ini baru ini syariah. Ini bank syariah, ya. Berbondong-bondong kita ke situ. Kalau ada seperti itu. Nah, ini dijawab oleh sebagian orang. Ini kita kita sendiri yang menjawab. Ya kalau begitu nggak akan bertahan sampai tiga tahun itu bang syariah. Ya. Siap-siap habis uangnya. Ah ini jawaban. Jawaban dari ustaz-ustaz kita, ulama kibar kita bahwa mana yang didalukan, muamalah apa akidah? Muamalah apa tauhid? Mana yang didahulukan? Jawabnya tauhid akidah, tanamkan akidah dulu, dakwah akidah, dakwah tauhid. Kalau itu sudah menghunjam, insya Allah dia akan amanah. Dia takut neraka, dia takut siksa kubur, dia takut saya bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir apa tidak. Ketika nyawa saya dicabut oleh malaikat maut, saya termasuk su'ul khotimah apa husnul khotimah. Nah, dia akan takut kalau mengawali Islam ini dengan akidah, dengan tauhid. Eh Ini tidak, akidah tidak dibahas, tauhid tidak dibahas, surga neraka nggak dibahas, siksa kubur nggak bahas ekonomi terus ekonomi ekonomi ekonomi. Ya orang nggak takut dosa. Makanya hal seperti itu e, terjadi di kalangan kaum muslimin. Ini kan menyedihkan sekali. Sangat-sangat menyedihkan sekali. Di mana negeri-negeri kafir penuh dengan kejujuran, tertib, ngantri, negeri-negeri muslim, keadaan seperti ini kan memalukan. Sangat melihat sahabat itu baik dalam hal akidah, tauhid, ibadah termasuk muamalah. Ah kita Sholatnya bagus di masjid sesuai sunnah Nabi. Begitu muamalah jauh dari sunnah Nabi. Ya, ah bertaubat kita, bertaubat kita. Ya. Apalagi sekedar nama, itu lebih buruk lagi. Kalau itu masih ada putar-putar, ini sekedar nama saja, sama persis namanya diganti. Ya. Ini penyakit kaum muslimin, salah satu penyakit kaum muslimin apa? Tidak berani mengatakan tidak Kaum muslimin kurang berani mengatakan tidak. Mestinya berani. Ketika Amerika menawarkan dagangannya, eh, Yahudi menawarkan dagangannya berupa HAM, demokrasi, gender, mestinya kaum muslimin bilang tidak. Tidak. Kami kaum muslimin punya eh, aturan sendiri. Syariat Islam, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mestinya begitu. Nah kita, banyak dari kita, tidak. Ya, tidak berani mengatakan tidak. Padahal para sahabat adalah manusia yang paling berani mengatakan tidak. Diawali oleh Nabi SAW. Di awal-awal dakwah. Hempitan, cacian, makian, serangan dari mana-mana. Abu Jahal, Abu Lahab menawarkan. Gimana ya Muhammad? Kita nggak usah saling mencaci maki Tuhan kita. Ya, sehari aku ada di agamamu, sehari engkau ada di agamaku. Langsung ditolak oleh Nabi. Tidak. Inilah Nabi kita sallallahu Lihat para sahabat, kisah Ja'far bin Abi Thalib ketika beliau bersama beberapa sahabat memimpin rombongan hijrah pertama kali ke Habsi, Di Habsi Raja Najasyi datang, rajanya datang. Semuanya pada berdiri. Ah, Ja'far bin Abi Thalib tidak. Berani mengatakan tidak. Ya, padahal sedang membutuhkan pertolongan suaka, ya kan? Tetapi ketika yang lain berdiri, Ja'far tidak mau. Karena larangan Nabi SAW menghormat orang dengan cara berdiri. Dilarang oleh Nabi SAW. Kita nah, lihat kita. Tidak berani mengatakan tidak. Apapun yang datang dari barat, Yahudi, Nasrani diikuti. Walaupun tidak masuk akal. Ngundang 500 orang, jamuan makan, makanannya nikmat-nikmat, lezat-lezat, tapi nggak ada bangku satupun. Ini kan nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Tapi karena Amerika mencontohkan, Yahudi mencontohkan, kaum muslimin mengikutinya. Saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak waras. Tapi kalau itu dari Yahudi mengikuti. Nah, salah satunya yang kita bahas. Kemaksiatan-kemaksiatan dibungkus atas nama syariah. Kebohongan disebut islami. Cerpen, novel, bohong apa tidak? Bohong, cerita palsu kan? Bagaimana bohong disebut islami? Cerpen islami, novel islami, padahal jelas-jelas bohong. Ya, walaupun isinya baik. Saya ngarang cerita. Dari saya ngarang cerita, perempuan-perempuan yang tadinya tidak pakai jilbab, akhirnya pakai jilbab. Saya bikin cerita, saya sampaikan kepada antum di sini, setelah saya cerita, antum keluarkan dompet antum. Antum sodako sekian juta, sekian juta. Ya, antum dapat pahala. Saya dapat apa? Dosa, bohong nggak boleh. Dakwah dengan cara bohong. Dakwah itu jangan melihat hati. Sampaikan yang hak, kulil haqqa walau murran. Sampaikan yang hak kali pentai Jangan melihat hasil. Kalau melihat hasil jadi begitu, bohong. Cerita bohong. Ya. Maka para ulama e, memilah mana yang betul-betul ulama fakih, mana yang kos tukang cerita. Nah, hari ini kita dapati e, yang tampil di hadapan kaum muslimin tukang cerita. Ya. Nah, jadilah novel islami, cerpen islami, ya, pacaran islami, apalagi zina islami, panti pijat islami ya. apalagi kan bisa saja ya. ah ini kalau betul islami kalau betul syar'i tentu boleh ini tidak ya. jauh nah kita lanjutkan Mungkin tidak sampai jam 7 kita ya, karena saya takut ketinggalan pesawat. Eh, melanjutkan tentang prinsip-prinsip jual beli yang digariskan eh, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip jual beli jangan melupakan lima. Ini yang digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan lima-limanya ini dilakukan oleh Yahudi. Ya. Kita sudah bahas tadi riba dan tidak khiar majelis. Tidak adanya khiar majelis ini termasuk melanggar prinsip. Ya. Kemudian riba tadi sudah kita bahas. Tentang riba panjang. Ada berapa cabang, ada berapa jenis riba? Kata Nabi, 70 lebih. Di satu riwayat dikatakan 73. Riba. Ada yang dosanya besar sekali, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang paling kecil. Seperti apa dosa terkecil dari riba, kata Nabi. Kayak firrojulu ummahu. Seperti anak yang menzinai ibunya. Waliyahubillah. Itu dosa riba terkecil. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak berlebihan kalau saya katakan di bank-bank ribawi itu. Mereka berzina dengan ibunya dari Senin sampai Jumat. Waliyahubillah. Waliyahubillah. Na'udzubillah min dhalik. Ya. Kan tidak ada jaminan bahwa itu dosa riba terkecil, malah lebih ya. Kalau lebih, berarti lebih besar, lebih buruk dari e, zina dengan ibunya. Ya. Maka sudah waktunya, sudah saatnya siapapun yang ada di bank ribawi untuk keluar. Ya. 70 lebih. Dan riba ini sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya yang mungkin akal kita tidak bisa mencerna, logika kita tidak bisa memikirkan, bahkan nurani kita tidak terima. Apa misalnya? Menukar beras 3 kilo dengan beras 5 kilo. Suka sama suka. Riba apa bukan? Riba. Gak boleh ini. Siapa yang melarang? Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sini keluar hukum bahwa untuk mengatakan sesuatu itu dosa jangan minta izin kepada akal, kepada nurani, tapi lihat wahyu. Kalau kata wahyu halal, halal. Kata wahyu haram, haram. Ya. Nah, di antara wahyu itu ada yang sesuai dengan akal. Misalnya wahyu Allah dan Rasulnya melarang berzina, memperkosa, minum khamar, berjudi. Nah, akal kita bisa mencerna. Tapi yang ini beras 3 kilo ditukar dengan beras 5 kilo itu riba. Akal kita tidak bisa mencerna. Beras dia yang 3 kilo bagus. Beras kita yang 5 kilo kurang bagus. Ya wajar dong ditukar. Mau sama mau. Gitu. Atau 3 kilo dengan 3 kilo. Tapi beras saya besok atau lusa. Ini pun riba. Ya. Inilah rahasia. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk selalu transaksi tunai. Barang datang bayar, barang datang bayar Bolehkah utang? Tentu boleh, tapi dalam kondisi kepepet. Nggak bisa makan, kebutuhan ada. Ah, Kalau ada uang, jangan. Ya. Kan Nabi siang malam memohon kepada uh, Allah dari lilitan hutang. Min ghalabatid Beliau tidak suka punya utang. Hari ini oh, dari mulai rumah hutang nyicil mobil ngutang, nyicil, semuanya. Ya. Sampai kadang-kadang panci penggorengan, itu kan tukang kredit gitu kan. Nah, sampai ketika nggak ada utang ditawarin lagi utang apa lagi nih. Ya. Jadi seolah-olah hidup itu harus punya utang. Ini yang dia ngajarin kan. Kartu kredit itu utang. Akan bangga punya itu kan. Nah, jangan. Hidup ini mudah. Rasul dan para sahabat mencontohkan hidup ini mudah sekali. <clears throat> Bisa beli-beli Beli bagus mewah nggak apa-apa kalau memang punya uang. Nggak bisa beli, sabar. Itulah para sahabat. Nggak kayak kita, bisa beli beli, nggak bisa beli ngutang. Eh. Uh, yang kedua, uh, yang ketiga tentang uh, eh, khiar majlis dan riba sudah. Yang ketiga, maisir. <clears throat> atau kima. Jadi sesuatu yang tidak jelas. Ini pun dilarang dalam prinsip jual beli. Ya. Saya <clears throat> setor setiap bulan 50 ribu. 50 ribu. 50 ribu. Saya dapat apa? Enggak jelas. enggak tentu ya. Tergantung bapak sakit apa tidak. Gitu. Kalau bapak sakit, kami tanggung seluruh biaya rumah sakit. Mau 50 juta, mau 100 juta. Kalau dalam waktu 100 eh, dalam waktu 10 tahun atau sampai bapak meninggal nggak sakit-sakit, ya uang bapak hilang. Atau tinggal 50 persen. Atau tinggal 70 persen. Atau tinggal 80 persen. Ini nggak jelas, ini maisir. Maisir terjemahan mudahnya judi. Tidak syak lagi itu judi. Ya, karena nggak jelas. Ya, kecuali jelas. Ya, ini nggak jelas. Bisa dapat, bisa tidak, tergantung nasib. Sifat judi itu kan begitu. Dia kalah, saya menang. Saya kalah, dia menang. Ini sifat judi seperti itu. Ya kan? Kan nggak mungkin ada orang judi lima orang menang semua. Ya. Judi, uh, menang semua kan nggak mungkin. Ya, ah, begitu juga tadi ya. Coba kalau saya sakit, biaya pengobatan saya 100 juta, ah, menang saya. Padahal saya baru setor tiga bulan, berarti baru 150 ribu. Menang saya. Dia kalah, ya. Tahu begini malah saya tolak ya. Ah. Pihak asuransi kalah. Sebaliknya, sampai saya mati nggak sakit-sakit. Uang yang saya sorokan 50 ribu, 50 ribu kali 15 tahun, dia menang. Saya kalah. Tahu nggak sakit, ngapain setor 50 ribu, 50 ribu. Ya kan? Ah itulah judi. Berbeda dengan jual beli. Yang jual untung nggak? Untung. Dapat duit yang dia inginkan. Yang beli untung dapat barang yang dia inginkan itu jual beli. Kalau judi ada yang untung, ada yang rugi dan tidak jelas. Ya. Nah, lihat, ini kembali ke tadi yusammunahu bi ismi. Memberikan nama dengan yang bukan namanya, nggak ada orang yang bilang judi. Ya, diberi nama asuransi. Ya. Ah, nggak tahu asuransi syariah kayak apa. Ya, saya nggak tahu. Terus saya nggak tahu. Kalau caranya seperti itu juga, hanya namanya saja di Arab-Arabin, ya, nah, seperti mudorobah tadi, ya berarti ini Yahudi. Ya. Kemudian uh, goron, goron ini sesuatu yang tidak jelas. Membeli buah yang masih ada di pohon, membeli uh, ikan padahal masih ada di empang, ya empang ini saya mau kuras, ambil ikannya, saya beli satu juta ya, ini nggak boleh. <clears throat> Membeli sapi yang masih ada di perut induknya, tidak boleh. Ini goror. Ya. Lebih tidak boleh lagi sifatnya khidah, goror dan ada penipuan. Nah, ini lebih tidak boleh lagi. Biasanya ini penjual. Ya. Biasanya penjual. Ya. beli pulsa eh, lima 50 ribu, gratis bicara lima menit. Ya. Dia ada penipuan di sini. Orang yang tahu bicara sama siapa saja ya kan? Padahal maksud dia, maksud provider ini bicara sesama provider. Nah, ini tidak ini penipuan. Enggak boleh harus diterangkan. Gratis bicara lima menit dengan sesama uh, provider. Ya. Uh, sekali lagi, mohon maaf saya tidak sampai jam 7. Kita sisakan mungkin 10 menit, 15 ya. menit untuk soal jawab. Ya. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Baik, ada Pak Ajian. Baiknya Pak Rosin. Kemudian ada yang lain lagi, Pak. Pak Yakub, yang jelas intinya walaupun babi biji babi tetap haram. Kan gitu Ustaz ya. Itu Pak Ibu. Ini Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz pernah diberitakan bahwa dunia overproduksi kopi dari Brazil kalau tidak salah. Lalu untuk menstabilkan harga, kopi itu dibuang ke laut. Kemudian yang kedua, mohon maaf saya sebagai masukan saja, kita umat Islam ini kadang-kadang sering membuang-buang makanan seperti pada waktu jam malam mengajarkan perkawinan. Menurut saya, hadirkan satu butir nasi di depan kita itu prosesnya panjang Yang kedua Pak Diyah saya sampaikan terima kasih dengan usul tadi ya e, sesuatu yang luar biasa ya e, sebutir nasi tidak disaksikan oleh Nabi sampai Nabi menjilat-jilat jari beliau ya kan. Kemudian e, pertanyaan tadi lupa kan apa tadi? Ah kopi ya. Kalau barang itu murah, mestinya manusia itu e, sedih apa senang? Ya senang lah murah. Apa-apa murah ya. Mobil murah, motor murah, ini murah, ini kan senang. Justru yang e, bikin sedih apa-apa mahal. Mosok e, murah malah nggak senang, Ya. mestinya nggak masalah. Kenapa mesti dibuang? Ya kan? Saya kira ini mengada-ada ya, jalan jalan keluar yang mengada-ada. Di samping jelas mubazir. Kemudian uh, siapa yang harus memulai? Ya kita semua. Ya, dengan kita ngaji seperti ini, dengan kita sadar, dengan kita berani mengatakan tidak, berarti kita sudah mulai. Ah, saya nggak mau. Ya, apakah tanpa bank saya nggak bisa hidup? Insya Allah bisa hidup. Apakah tanpa riba saya tidak bisa usaha? Insya Allah bisa usaha. Walaupun mungkin tertatih-tatih, walaupun mungkin tidak selancar dulu, bismillah. Mengharap pertolongan kepada Allah. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Ini prinsip yang mestinya dipegang oleh seorang muslim. Jadi kalau tahu ini riba, ini judi, ini dosa, mendatangkan keuntungan ratusan juta, tinggalkan. Maka tunggu janji Allah. Allah akan memberi yang jauh lebih baik. Ya. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful Kita tunggu janji Allah. Ya. Jadi sekali lagi kita semua yang mengawal. Ya. Kan banyak di antara kita yang kaya, antum kaya punya harta tapi nggak bisa usaha, saya bisa usaha, ayo kita bagi hasil. Ayo kita begini. Ah, ini kan sudah mulai berarti kan. Apakah mulai berarti harus dari lembaga, bank? Kan tidak. Bisa kan saling sikoh, saling percaya. Itu yang terjadi pada zaman itu. Silakan, satu-satu aja takut uh, lupa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi e, wabarakatuh. saya mau tanya tentang yang menulis tadi. Ya. E, sekarang ini kan banyak transaksi yang dilakukan secara online. Iya. Apakah dia menulis itu harus bertemu antara pribadi dan publik? Apakah bisa dilakukan secara uh, online? Yang kedua, Ya. ya. Yang terbaik langsung lunasi. Antum punya uang nih, 50 juta buat lunasi, lunasi. Habis itu nggak ada utang, nggak ada riba, nikmat. Gitu. Kecuali nggak ada uang, memang tiap bulan adanya cuma 4 juta, 5 juta. Nah, kita mohon pertolongan kepada Allah dengan menyicil. Dan kita bertaubat nanti jangan utang lagi secara e, riba. Kalau utang tidak secara riba boleh. Aisyah membeli budak bernama Barirok itu dicicil. Berarti kredit kan? Berarti kredit dalam Islam boleh. Yang tidak boleh karena kredit kalau ada bunga. Ada tambahan. Ah, ada tambahan. Nah, itulah riba. Ya. Kemudian tentang apa tadi? Online. Uh, online. Uh, saya kira nggak ada majelisnya. Eh. Saya kira nggak ada majelisnya. Karena majelis itu tetap muka. Ah, mungkin bisa dikiarkan tutup telepon. Ya, misalnya telepon ya kan. Uh, harganya sekian. Oh ya bolehlah uh, telepon. Habis itu uh, sebelum ditutup telepon dia membatalkan. Nah, tentu boleh. Gitu. Tapi kalau sudah ditutup pun saya, kira sudah berpisah. Ya. Silakan. Assalamualaikum tentang uh, majelis perkawinan. Ya sudah disampaikan kita mengikuti cara yang ini, antaranya pesta tanpa lampu. Ya. Sehingga semakin pakai diri kita makannya. Nah ini yang kedua kita eh, kita para tamu mantri Apakah cara ini cara yang begini Iya. Ya, bagus. Antum bisa lihat di Sahih Bukhari kitab tentang walimah. Walimahnya Nabi dengan Zuairiyah, waliyah walimahnya Nabi dengan Zainab. Yang satu sederhana sekali, yang satu uh, lumayan mewah. Itu seluruh tamu undangan datang duduk. Datang duduk. Ah, setelah itu datang pelayan uh, mengedarkan makanan. Ya. Bahkan ada riwayat lagi karena kurangnya yang layanin, itu pengantin ikut melayani. Luar biasa. Ya, ini tamu masalahnya ya. Tamu dalam Islam luar biasa dihormati. Sangat dihormati. Ini tamu kayak jatah rangsum ya. Pegang piring, pegang sendok, antri ya. Kayak di ini. padahal tamu ya. Tamu luar biasa dia berhak dan tidak boleh membedakan tamu. Ya, ini khusus yang kaya sebelah sini. Ini khusus yang miskin. Ya. Cuman bahasanya kan nggak kata. Ya. Bahasanya halus. Apa? Ah, VVIP sini. Nggak boleh Orang dalam Islam. Semua kamu ketika datang punya hak yang sama. Saya diundang oleh pernikahan si pula. Menteri juga diundang. Maka di gedung itu, di rumah itu, saya dengan menteri haknya sama. Tidak boleh beda. Kalau beda, sorry. Mending gak usah diundang. Ya. Nabi memuji walimah yang apa? Yang kebanyakan yang datang orang-orang fakir, orang-orang miskin ini walimah yang bagus. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi iya, wabarakatuh. Iya, silakan topik. Silakan topik. Assalamualaikum Sekarang eh, pemerintah dalam ya, melalui program banyak membuat yang kalau orang punya kartu uang kembali? Oh. Kalau uang kembali halal. Kalau uang nggak kembali maizir yang kita bahas tadi, ya. Ah, kecuali pemerintah bikin jalan keluar begini. Seluruh rakyat Indonesia anggota BPJS. Ah, insya Allah. Berarti kan iuran. Ya, nanti uang itu dipakai untuk membiayai pengobatan siapapun yang nggak mampu. Ya sama dengan e, antum semua di sini, iuran, iuran tiap bulan lima puluh ribu atau dua puluh lima ribu atau saya kelasnya. Buat apa? Buat oh, biaya rumah sakit di antara antum yang sakit yang nggak mampu. Halal haram? Halal. Halal. Seperti itu. Saldo berapa nih? Eh. Oh saldo habis nih. Gitu. Kalau asuransi kan nggak ada. Nggak pakai saldo-saldoan. Siapapun yang sakit kami tangguh. Kecuali kalau saldo kami minus, nggak ada yang begitu kan? Nggak ada asuransi begitu. Nah, ya ini korornya di situ, penipuannya di situ. Nggak apa. Termasuk, di orangnya di mana? Gimana? Oh bukan bukan korornya, maisirnya. Kalau itu kan udah jelas ya, maisirnya. Nah, eh, maisir. Karena tadi Anda jawab kan, e, jika tidak sakit-sakit sampai meninggal, uang nggak kembali. Gitu. Kecuali diwajibkan oleh pemerintah semua. Nah, oleh karena itu, barangkali di antara antum ada yang bisa mengusulkan, usulkan kepada pemerintah, jangan pilih-pilih. Seluruh warga Indonesia harus menjadi anggota BPJS. Insya Allah halal. Ya. Cukup Ustaz ya. Ya, ya, ya. Baik, insya Allah cukup. Beliau um, masuk-masuk pulang. Kita tutup kajian pagi hari ini dengan bacaan kafar Assalamualaikum